السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره Sungguh segala puji hanya milik Allah semata. Kita senantiasa memuja dan memujinya karena hanya dia yang pantas untuk dipuja dan dipuji. Kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah. Andai kata dalam sekejap mata Allah meninggalkan kita tanpa pertolongannya. Maka niscaya kita akan binasa dan kita memohon ampun kepada Allah atas segala dosa yang kita lakukan yang memang tidak ada hamba yang tidak pernah berbuat dosa kecuali orang-orang yang Allah jaga wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina dan kita berlindung kepada Allah Jalla Jalaluh dari keburukan jiwa kita. Kejahatan jiwa kita yang senantiasa membisikkan hal-hal buruk kepada kita. Yang Allah berfirman, Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa menyuruh kepada yang buruk. Dan kita berlindung dari dampak-dampak buruk perbuatan dosa yang kita lakukan. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Maka tidak ada satupun yang dapat menyesatkan dia Sehingga kalau kita berfikir jamaah nikmat yang sangat agung yang Allah berikan kepada kita adalah hidayahnya. Kita bisa sampai ke tempat ini. Kaki kita bisa ringan melangkah. Hati kita bisa tenang duduk menyimak dan mendengarkan itu karena Allah Dan sebaliknya barang siapa yang disesatkan dalam kehidupan ini anda didatangkan sejuta ustadz dan kiai untuk membenarkan dia. Memberikan ceramah, memberikan tausiah, memberikan arahan-arahan agar itu anak meninggalkan kemaksiatan. Tapi kalau Allah tidak memberikan hidayah, maka hal itu tidak akan pernah terjadi. Hak hidayah itu murni milik Allah. Bahkan tatkala paman Nabi meninggal dunia dalam kondisi kafir. Abu Talib. Nabi bersedih pamannya. Tapi Allah katakan innaka la tahdi man ahbabta. Walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Kita kalau punya rizki duit, kita ingin bagi-bagi. Semua kepingin kita kasih. Fulan, fulan, fulan. Kepingin semuanya dapat. Tapi kalau hidayah, kadangkala kita dapat hidayah. Dan hidayah. Nah, kita ingin tuh bagi hidayah, kita dapat udah ngerti, udah ngerti sunnah, udah ngerti sholat berjamaah, udah faham syariat Allah. Kita kepingin semua tetangga, semua keluarga, kita bagiin hidayah. Siapa yang tidak ingin itu? Tapi kita tidak bisa melakukan hal itu. Kita hanya bisa memberikan arahan. Sisanya, wahwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa yang lebih pantas mendapatkan hidayahnya. Maka bersyukurlah kepada Allah atas nikmat hidayah itu Dan kita tidak boleh berhenti Untuk meminta hidayah Ihdina siratal mustaqim Itu syarat sahnya solat kita Tidak sah orang yang solat tanpa meminta hidayah kepada Allah Syirah-syirah واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى alihi wa ashabihi ajma'in dan saya bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah Ia Esa tiada sekutu baginya para jamaah insyaallah kita semua tahu bahwa afdhalu dzikri adalah la ilaha illallah tapi apakah kita sudah berla ilaha illallah dalam ibadah kita Kita prihatin terhadap orang-orang yang mengatakan La ilaha illallah tapi ternyata perbuatan dia jauh dari la ilaha illallah. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba utusan Allah. Dialah yang dipasrahi untuk menyampaikan wahyu Allah. Seorang muslim tidak boleh beragama dengan agamanya Nabi Musa alaihissalam. salam. Tidak boleh beribadah dengan tata caranya Nabi Isa alaihissalam. salam. Karena nabi penutup adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang konsekuensinya kita harus beribadah dengan tata cara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perpecahan yang terjadi, keributan yang sering kita dengar di antara umat Islam sehingga membuat musuh-musuh Islam tertawa dan menjadikan umat Islam semakin lemah, hina, dina karena mereka tidak bersyariat dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika berpesan mengatakan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira maka siapa yang hidup setelah aku mati nanti akan melihat banyak perselisihan solusinya apa فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعدوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة itu pesan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pakai syariat Nabi Muhammad kembali kepada sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selesai berpegang teguh dengan itu walaupun nyawa yang harus menjadi taruhannya.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 Mereka tanya, kapan itu kiamat? Orang tuh kepingin tahu kapan itu kiamat. Kiamat itu dekat. Salah satu tanda-tanda kiamat itu mungkin kajian kita hari ini. Kita akan mengkaji tentang perzinaan. Yang Allah katakan wala taqrabuz zina. Dan di antara tanda-tanda kiamat sudah dekat itu banyaknya perzinaan. Sampai perzinaan itu muncul nggak wajar. Allahu Akbar jemaah. Anak-anak SMP Beberapa waktu yang lalu antum membaca berita di koran Udah nggak laku koran Ustaz. Oke. Okay. Antum mungkin membaca berita di di internet tentang tujuh anak yang memperkosa satu anak wanita. Tujuh anak ini empat SMP, tiga SD. Salah satu yang SD umur 9 tahun. Nauzubillah min dzalik. Udah nggak wajar. Ada apa dengan negeri kita? Kita berharap negeri ini menjadi negeri yang makmur, yang sentosa, tapi tatkala kemungkaran-kemungkaran merajalela seperti ini, Allah katakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassa. Kalian hati-hati kalian. Takutlah kalian terhadap sebuah fitnah. Sebuah azab yang apabila turun tidak hanya menimpa pelaku-pelaku dosa itu, enggak, semuanya akan dapat. Bukan hanya orang-orang yang dolim yang akan mendapatkan azab Allah itu. Tatkala yang seperti itu dibiarkan. <clears throat> Maka kajian tentang perzinaan seharusnya itu tidak hanya diadakan di masjid. Harapan anak yang datang ke masjid adalah orang-orang soleh. Anak lihat wajah-wajah anak-anak muda ini Masya Allah. Walaupun mungkin di malam hari tetap terang dengan wajah-wajah hantu. Tapi perlu kajian-kajian perzinaan ini kira-kira di mana? Di mana jam? Di mall. Banyak orang-orang yang tidak pernah menyentuh rumah Allah Yang perlu kita sampaikan kepada mereka. Tempat-tempat nongkrong itu. Kita perlu datang ke sana menyampaikan agama Allah ini, maka panitia tanggung jawab nih. Iya betul cuma anak ya Allah bersedih. Kalau anak ngelihat antum kadang kala kurang semangat ceramahnya. Karena ngelihat orang-orang soleh ya Allah kata dia. Tapi kalau ngelihat orang-orang yang nggak bener, masya Allah kita ini jadi ya Allah kepingin fulan ini supaya ngerti tentang hukum Allah swt. Maka itu PR kita bersama jemaah. Bagaimana supaya agama Allah ini sampai di mana sampainya malam dan siang. Bagaimana orang-orang yang tidak pernah melangkahkan kakinya ke rumah Allah dengar tentang Allah Jalla Jalaluhu. Bagaimana mahasiswa-mahasiswi yang kerjanya nongkrong aja mendengarkan tentang qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang perzinaan. Allah Jalla Jalaluh telah menciptakan kita dengan nafsu. Yang nafsu ini senantiasa memerintahkan kepada yang buruk-buruk. Oleh karena itu, kehidupan dunia ini dari awal sampai akhir adalah ujian untuk nafsu kita. Allah berfirman, "Fa'amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa." Adapun orang yang melampaui batas. Allah kasih kita tuh batasan-batasan. Untuk melihat di jalan ada polisi ngasih garis putih bahu jalan. Itu batasan. Engkau boleh berjalan di jalan tetap ada ruang untuk berjalan. Monggo, tafadhol. Tapi jangan melampaui batas. Nafsu kita ada arahannya. Kau salurkan nafsu di tempat yang benar. Jangan sampai melampaui batas garis-garis yang sudah Allah tentukan. Yang disebut hududullah batasan-batasan Allah. Wa atharal hayatad dunya dan ni orang lebih mengutamakan kehidupan dunia. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka neraka jahim adalah tempat dia. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa Adapun orang yang takut kepada makom Robnya, Allahu Akbar. Allahumma kfirlan hatunubana. Banyak di antara kita jamaah lupa dengan makom Allah tatkala dia sendirian. Kita lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Tatkala ada orang yang mengetuk pintu kamar kita. Dan kita dalam kondisi bermaksiat, kita takut. Kita tutup kemaksiatan yang kita lakukan. Tapi tatkala kita sendirian bersama Allah Jalla Jalaluh Allah maghfir lana Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya Pernahkah kita menangis tatkala kita sendirian di hadapan Allah? Atau kita menangis hanya tatkala di depan publik? ketika ada orang yang membuat kita menangis. Allah katakan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa dan dia melarang menahan nafsunya agar tidak mengikuti keinginan keinginan Fa innal jannata hiyal ma'wa. maka yang akan menjadi tempat dia adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Kalimat surga kadangkala tidak terlalu menggoda buat kita. Ketik, tapi kita akan lebih tergoda dengan kalimat-kalimat tentang dunia. Tatkala ada orang mengatakan kalau engkau menahan nafsumu seminggu, setahun aku kasih rumah. Orang akan berusaha menahan nafsunya karena dia ingin rumah. Antum bayangkan. Kenapa jemaah haji yang sudah tua renta datang ke rumah Allah di sana? Apa sih yang mereka inginkan? Semoga surga yang mereka inginkan. Dia tinggalkan dunianya, dia tinggalkan rumahnya, dia tinggalkan anaknya, dia tinggalkan pekerjaannya, dia berangkat ke sana hanya mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Cuma itu yang ingin dia katakan. Dia tinggalkan semua dunia ini. Karena memang bakal ditinggalin semuanya. Adapun kelompok yang pertama wa azharul hayatad dunya. Dia lebih mengutamakan kehidupan dunia. Tapi ada orang-orang yang menahan nafsunya. Di antara jebakan nafsu yang paling besar adalah zina. Allah tidak akan menguji hamba Kecuali tatkala hamba itu sudah cinta dengan sesuatu yang dilarang dia untuk mendekatinya. Manusia tidak disuruh bersedekah. Kecuali tatkala mereka sudah cinta kepada hartanya, Allah suruh dia sedekah. Maka Allah katakan, "Waman yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun." Barang siapa yang dijaga dari kepelitan jiwanya. Orang ini udah cinta sama harta disuruh ngeluarin hartanya. Maka berat bagi dia. Dia perang sama nafsunya untuk mengeluarkan hartanya. Begitu pula dengan wanita. Dengan lelaki. Yang kata Allah Jalla Jalalu Zuyina linnas Hubbus syahwat Minan nisa' والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة dicintakan kepada manusia apa hubus syahwat syahwat keinginan cinta minan nisa terhadap wanita-wanita Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda Ma taraktu fitnatan asyadda ala rijali minan nisa. Aku tidak meninggalkan sebuah fitnah, sebuah ujian, sebuah cobaan yang lebih berat bagi kaum lelaki daripada fitnah wanita. Antum kalau lihat fitnah wanita, siapa yang tahan jam? Kalau antum dititipin uang satu triliun, antum. Masya Allah. Kalau dititipin uang satu triliun, antum ngambil kira-kira? Amanat nggak antum? Insya Allah amanat ya. Tapi kalau dititipin satu perempuan di kamar, kira-kira bisa tahan? Kira-kira anak tanya. Insya Allah tahan. Masya Allah. Percaya antum jamaah? Nggak percaya sama antum. Kalau ditipin uang satu triliun amanat insya Allah iya. Kalau kita tipin uang insya Allah amanat insya Allah. Tapi ditipin perempuan, wallahu a'lam bishawab. Kayaknya nggak kuat jemaah, nggak kuat. Jangan coba-coba antum. Set, ana mau ngetes diri ana. Set, ah. Haram alaikum jemaah. Itu fitnah yang terbesar. Kenapa sih orang dilarang berzina? Allah udah kasih jalan. Kau ingin menyalurkan nafsumu, Allah kasih jalan. Menikah. Bahkan Allah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada siapa? Kepada para pemuda. Ya ma'asyara syabab. Wahai anak-anak muda. Ingat yang sudah putih jenggotnya nggak masuk muda. Kadangkala yang putih-putih dengar hadis ini semangat mau kawin. Nabi itu mengatakan, ya ma'asyaros syabab. Wahai anak-anak muda. Anak muda itu sampai umur berapa? 40 lah, 40 itu udah udah habis sampai habis masa muda itu. Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj faman lam yastati fa wahai anak-anak muda barang siapa yang bisa kawin maka hendaklah menikah kenapa kok disuruh menikah karena nabi tahu ujian terbesar lelaki itu wanita dengan menikah fa innahu aghaddu lil basar, itu akan lebih membuat dia mampu menahan pandangan matanya. Wa ahsanu lil farj. Dan akan lebih bisa membuat dia menjaga kemaluannya. Yang nggak bisa nikah, suruh puasa sama Rasul SAW apalagi buat anak-anak yang kuliah ya Allah Akbar. Kayaknya antum harus puasa Daud. Kalau nggak mau kawin, subhanallah. Kadang kadang orang tanya, Ustaz, anak gimana Ustaz? Nafsu anak tidak terkendalikan, ya Allah. Suruh puasa, anak puasa nggak kuat Ustaz. Kawin nggak kuat. Ya berhenti kuliah udah. Nah, kalau dia tidak bisa menjaga dirinya, Jangan sampai dia masuk dalam jebakan syaitan. Ma'asyil muslimin rahimakumullah. Kenapa diharamkan zina? Karena Allah cinta kepada hambanya. Zina ini memiliki keburukan yang banyak sekali. Bahkan Islam itu bukan hanya melarang perzinaan. Tapi semua jalan menuju perzinaan. Ayat yang insya Allah semuanya hafal. Wala taqrabu zina. Innahu kana fahishatan wasaa sabila. Jangan mendekati zina. Dan jamaah harapan anak ini mumpung anak ingat yang punya duit yang punya duit lebih coba pasang iklan di pinggir-pinggir jalan itu jamaah. Jangan mendekati zina. Iklan-iklan yang ada itu suruh pakai kondom. Iya. Itu anjuran orang berzina. Yang ada di pinggir jalan kebanyakan seperti itu. Hati-hati dengan aid ini ini jaga seks yang aman. Lah, kita ganti. Yang punya duit bayar duit sana. Mungkin ustadz bisa dakwah di sini tapi yang punya duit bisa dakwah di pinggir jalan, bayar mahal nggak apa-apa. Supaya orang-orang tahu dengan bahaya zina. Apa aja sebutkan bahaya perzinaan itu. Karena Allah tidak melarang hambanya kepada sesuatu karena Allah pelit. Enggak. Dan Allah tidak menyuruh hambanya berbuat sesuatu karena Allah membutuhkan perbuatan itu. Kalla wallahi. Andai kata tidak ada manusia yang datang ke rumah Allah. Andai kata tidak ada manusia yang meletakkan keningnya di bumi Allah. Andai kata tidak ada manusia yang mengenal Allah, fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Allah itu tidak butuh dengan alam semesta ini. Allah nggak butuh dengan kita jadi baik, nggak butuh. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Tapi Allah ketika menyuruh kita berbuat baik dan melarang kita dari perbuatan yang haram seperti zina karena banyak madorotnya. Bahaya buat kita. Bahaya zina yang pertama adalah bahaya untuk akhirat kita. Untuk keimanan kita. Orang ketika melakukan zina itu imannya dicabut. Bagaimana dengan orang-orang yang mati dalam kondisi berzina? Muslim, na'udzubillah ngakunya muslim. Antum kalau lihat pelacur-pelacur yang ada. Banyak yang muslim apa non muslim Karena kita memang mayoritas muslim Jadi pelakunya kebanyakan muslim Orang kalau sudah dicabut keimanannya Na'udzubillah Takut kita mati dalam kondisi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang kalau sudah berzina dia akan menjauh dari pernikahan yang sah, menunda-nunda pernikahan. Maka ada sebuah riwayat disebutkan dari Hasan Basri atau Umar bin Khattab tentang seorang yang nggak kawin-kawin <clears throat> ditanya padahal dia sudah mampu katanya kau ini nggak kawin mungkin karena satu dari dua hal yang pertama mungkin kau orang fajir yang suka jajan yang suka berzina atau engkau impoten ini yang memang tidak bisa menikah maka para perzina itu Jarang ada pernikahan di tempat mereka. Antum kalau lihat di barat itu ada orang-orang yang menjadi idola pemuda-pemudi negeri kita yang nggak kawin. Tapi punya anak lima. Punya anak dua. Bahasanya kita apa? Kumpul kebu. Emangnya kebu kayak gitu ya, Kayaknya kebu lebih baik dari mereka. Karena kebu nggak punya akal. Mereka ini punya akal. Dan bangga. Mulai itu datang ke Indonesia, datang. Sebagian artis punya anak nggak ada bapaknya. Nanti saya kasih tahu siapa bapaknya. Na'udzubillah min dzalik. ada mereka mau nikah nggak ada karena sudah perzinahan itu terjadi. Dan ketika terjadi perzinahan yang ketiga bahaya perzinahan ini rumah tangga hancur. Anak-anak yang tidak berbakti kepada orang tua karena orang tuanya berzina. Anak-anak yang tidak diurusin. Antum kalau melihat anak-anak yang di pinggir jalan, Allahu Akbar, khususnya yang kos-kosan Kalau di rumah, orang tua itu masih perhatian sama anaknya, pulang jam berapa, Sholat nak belum suruh sholat. Tapi kalau sudah di kos-kosan, Siapa yang mengawasin dia? Allah Tapi orang tua banyak nggak perhatian karena dia pun tidak perhatian dia melakukan zina. Nauzubillah min Sehingga anaknya mau berzina, anaknya mau melakukan perbuatan apa tidak pernah diurusin. Yang ditanya kalau pulang liburan semester nilainya berapa? Itu. Lulus apa nggak lulus? Hanya itu. Apa ada orang yang tanya sama anak, nak kau berzina enggak di Jogja? Kadangkala jarang pertanyaan seperti itu. Karena sebagian orang itu, yolah anak muda biasa kayak gitu. Na'udzubillah Na'udzubillah. Rusak kalau sudah orang berzina, tidak lagi perhatian sama keluarganya. Si istri juga na'udzubillah dia tidak akan lagi perhatian sama suaminya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian perzinaan itu akan mengantarkan kepada menggugurkan anak apa bahasa apa aborsi. aborsi. Antum lihat banyaknya pembunuhan-pembunuhan. Kalau dulu orang Arab itu memang ada adat jahiliyah membunuh anak perempuan ketika masih anak-anak. Kalau sekarang masih di perut dibunuh. Tidak dikasih kesempatan untuk bernafas itu anak. Lebih parah mana yang di masa jahiliyah apa yang di sekarang? Dan itu terjadi di dunia-dunia kampus, daerah yang paling banyak aborsi, daerah yang paling banyak perguruan tingginya. Tapi nggak tahu itu ada sensus apa enggak itu. Karena kehidupan mereka nggak ada yang memperhatikan jemaah. Tapi mudah-mudahan di Jogja ini enggak jemaah. Kemudian zina itu mengantarkan kepada banyaknya penyakit yang aneh-aneh. Saya ingat punya teman di Kalimantan, dia kerja di sebuah pertambangan. Suatu hari dia ke dokter. Karena dia termasuk jabatannya tinggi, dia ke dokter. Dia lagi sakit pilek, lagi kurang enak badannya. Ditanya sama dokternya, sakit apa? Biasa dok. Waduh, kamu itu jangan jajan-jajan terus. Gitu Loh, jajan apa maksudnya dok? Loh, kamu sakit apa? Sakit yang biasa itu di daerah pertambangan adalah sepilis. Dia pikir itu karena ternyata dia cerita Ustaz, di daerah pertambangan itu ada warung di luar sana Ustaz. Dibuka oleh seorang wanita punya anak perempuan. Itu ibu sama anaknya pelacur dua-duanya dan itu pekerja kerjanya semua melacur di situ Ustaz, berzina di tempat itu. Dan rata-rata penyakit mereka itu spilis yang ada di sana. Dia baru sadar. Masa dok? Iya kata dia. Kebanyakan yang datang ke sini berobat itu penyakit itu. Dan itu terjadi jamaah. Antum bisa bayangkan kenikmatan berzina naudzubillah min dzalik yang mungkin hanya beberapa menit kalau orang berakal tidak akan berzina. Orang yang berakal sehat insyaallah dia akan berpikir nikmatnya zina 15 menit, 14 menit penyakitku berhari-hari aku sakit. Bahkan berbulan-bulan ada yang sampai mati dengan penyakit. Allah kasih yang halal. Yang halal mewujud. Di depanmu yang halal. Bahkan Allah katakan fankihu ma tabalakum minan nisa mazna wa thulatha wa ruba. Siapa yang enggak hafal ayat itu? Insya Kalau sudah ayat mazna wa thulatha wa ruba, duduknya langsung ganti. Insya Iya Ustaz. Ini jangan. Allah katakan nikahi dua, tiga, empat. Karena Allah tutup di sini, Allah buka yang lainnya. Itu salah satu kenapa Allah mengharamkan zina. Kemudian perzinaan itu akan membuat pelakunya hidupnya nggak tenang. Orang kalau berzina di luar, suami berzina di luar, anak berzina di luar, masuk rumahnya ada beban dalam diri dia. Gak enak dia itu dan biasanya akan membuat dia tidak lagi cemburu kepada adik-adiknya. Bahkan akan mengantarkan kepada perzinaan yang paling dimurkai Allah, berzina dengan mahrumnya. Para jamaah rahimakumullah, azab yang paling pedih yang Allah berikan di dunia ini bukan kepada pembunuh, Pembunuh itu Masya Allah. Dia dihukum dengan cara yang paling cepat mati. Diapakan? Dipenggal kepalanya. Sebagian orang mengatakan dipenggal kepalanya itu tidak berperi kemanusiaan. HAM, melanggar HAM. Lebih baik ditembak atau digantung atau disetrum subhanallah. Pelajari, suruh mereka belajar. Anda pernah bertanya kepada seorang dokter, cara mati paling cepat adalah dipenggal. Ada enggak orang habis dipenggal masih diperiksa sama dokter orang nadinya? Ini masih hidup. Ada? Enggak ada. Tapi kalau orang digantung masih diperiksa, takut masih hidup. Kalau ditembak ada dokter yang meriksa, oh sudah mati. Tapi kalau dipenggal Nggak ada, nggak perlu dokter, dokter nggak perlu datang. Karena pasti mati. jamaah Ada orang ditembak, diperiksa, oh masih hidup, tembak lagi. Nah, itu orang yang membunuh dihukum dengan cara dibunuh yang dengan cara yang paling cepat. Tapi orang yang berzina, lah di dalam Islam dirajam apabila dia sudah pernah menikah. Jadi hukum dalam Islam dua-duanya sangat keji kalau kita lihat buat pelaku zina. Karena Allah menyebut zina ini fahisha, perbuatan yang sangat menjijikkan dan hukumannya pun menjijikkan. Kalau dia itu belum menikah, maka Allah berfirman, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah." ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. wanita yang berzina yang belum menikah dan lelaki yang berzina yang belum pernah menikah berzina karena nanti anak akan sebutkan bahwasanya KUHP di negeri kita tentang perzinaan ini sangat bertentangan dengan Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan zina. Yang disebut zina itu adalah seorang berhubungan suami istri bersetubuh dengan wanita yang tidak halal buat dia dengan bukan istrinya atau budaknya. Itu disebut zina. Mau dia sudah kawin, belum kawin, mau dia sudah berumur tua atau masih belum masa pubernya itu semua dikatakan berzina di dalam Islam. Dan wanita yang berzina dan laki lelaki yang berzina, apa kata Allah? Fajlidu kulla wahidin min huma mi'ata jalda. Setiap pelakunya itu kau dera, kau pecut seratus kali. dia pecut. Suruh orang-orang datang menyaksikan. Nah, bukan sembunyi-sembunyi, tidak. Makanya kalau kita lihat hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini semuanya memberikan efek jerah. Hukum pengedar narkoba itu dibunuh mungkin di Indonesia tidak terlalu memberikan efek jerah. Kenapa? Karena dibunuhnya di ruang tertutup. Tapi kalau di dalam hukum Islam disaksikan oleh masyarakat nah. Anda pernah sekali menyaksikan seorang pemerkosa yang kepalanya dipenggal, di hukum ta'zir. Itu kita nonton semua yang eh. biasa mahasiswa baru datang kepingin nonton semua ada di depan. Ketika didatangkan orang itu mau dipenggal banyak yang mundur. Nah, ketika dipenggal subhanallah banyak yang pingsan. Jatuh, jatuh, jatuh. Dan ana rasakan ketika Allah mengatakan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Ada kehidupan dengan mempraktekkan qisas ya. Salah satunya dengan hukum membunuh itu orang yang membunuh dibunuh itu tiga hari nggak enak makan nggak enak tidur betul itu efek jerah yang diinginkan dari hukum cukup satu yang dibunuh satu cukup dibunuh nggak perlu nanti tiga orang empat orang tidak tapi ketika tidak ada efek jerah terhadap hukum yang diberikan, maka akan terus banyak yang dibunuh, dibunuh, dibunuh, dibunuh lagi. Terus kenapa? Mereka nggak jerah. Masalah hukum perzinaan dijerah di depan orang. Sehingga orang, oh ya Allah malu kata dia. Dilihat orang banyak. Mungkin tidak terlalu sakit masalah di deranya. Tapi di sini yang Allah inginkan itu bukan masalah sakit di punggungnya. Tapi memberikan efek jerah kepada orang-orang agar mereka tidak lagi berzina. Tapi kalau dia sudah menikah, sudah pernah menikah, hukumnya dirajam. Sampai mati. Waktu kita kuliah di Medina, ada salah satu teman dari Afrika bertanya. Pelajaran fikih waktu itu. Ustaz, kenapa yang membunuh dibunuh, tapi kenapa yang berzina kok dirajam, kok tiga dipotong aja kemaluannya? Siapa yang bisa jawab? Ada hadiahnya enggak? Mana panitia ini? Ada hadiah nyusul hadiahnya jamaah. Taib. <laughs> Kenapa kalau pezina itu dirajam, kalau membunuh dibunuh? Kenapa kalau nggak dipotong aja kemaluannya? Kan ribut di Indonesia, nah, fabel. Masya Allah. Nanti hadiah diambil ke Ustaz Hanif ya. Karena yang merasakan nikmat zina itu semua sendi-sendi tubuhnya. Bukan kemaluannya. Kemuliaan itu hanya alat. Tapi yang merasakan nikmat itu seluruh tubuhnya. Maka pantas dia diadab di semua senti dari tubuhnya. Masya Allah. Mana-mana antum dapat hadiah, fadol. Masya Allah. Kayaknya terakhir ini ya. Pertama dan terakhir aja. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ada lagi Mas Hanif. Alhamdulillah Orang itu dikasih duit seneng Diadab gak seneng Coba kalau yang menjawab dipukul Ada yang jawab Gak ada jemaah. Kembali kepada hukum zina itu Sangat mengerikan. Karena ini perbuatan sangat keji dan merusak masyarakat. Yang dirusak itu bukan hanya satu orang, tapi masyarakat Jogja, masyarakat Jawa, masyarakat Indonesia gara-gara perzinahan itu rusak negeri kita. Kalau perzinahan dibiarkan, naudzubillah min Kemudian Allah memberikan azab yang lebih pedih kepada orang sepuh berzina. Kalau anak muda berzina, dia itu kan memang ya nafsunya membara. Tapi orang sudah sepuh. Ada yang berzina, dia mau berzina itu harus minum jamu. Harus minum obat, masih berzina. Na'udzubillah min dalik. Padahal sudah mambu kuburan. Nah, apa azab buat orang ini? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Thalathatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim." Yang pertama syaikhun zanin wa ailun mustakbir wa malikun kadzdzab. Ada tiga orang yang Allah tidak akan berbicara dengan mereka. Allah tidak akan menyucikan mereka. Kan ada orang-orang yang punya dosa di hari kiamat, Allah ampuni, Allah masukkan surga. Tapi untuk tiga orang ini Allah tidak akan menyucikan mereka. Wala yanzuru ilaih, ngeliat aja nggak mau Allah sama mereka. Mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Yang pertama, syaikhun zanin. Orang sepuh yang berzina orang tua yang berzina. Allah nggak akan melihat. Yang kedua, malikun kezab, raja yang pendusta. Pemimpin yang suka mengobrol janji. Yang tidak menepati janjinya. Kezab. Rakyatnya dijanji nanti seperti ini, nanti seperti ini, nanti seperti ini, nanti mati dia. Nggak ada yang di kalau gak ada yang dilaksanakan janji dia. Orang ini tidak akan dilihat sama Allah. Malikun kaza Raja yang berdusta. Yang ketiga, wa'ailun mustakbir. Orang miskin yang sombong. Orang kaya sombong itu dosa, jemaah. Bagaimana miskin sombong? Allah apa yang menyebabkan dia bisa sombong? Pakaian yang bagus enggak, sandal yang bagus enggak, duit yang banyak tidak. Terus apa? Yaitu keburukan jiwanya yang membuat dia sombong. Padahal tidak ada sarana untuk dia sombong. Maka di sini orang berzina yang sudah sepuh, ingat jamaah. Antum jangan berpikir Ustaz kalau gitu yang muda-muda nggak apa-apa Ustaz. Lah, tetap haram hukumnya. Cuma memang hukumannya berbeda. Buat orang tua yang yang berzina. Tadi kita sebutkan di antara tanda-tanda kiamat itu tersebarnya zina. Bukan hanya tersebarnya zina, bahkan lebih parah dari itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan yastahillunal hira. Sebelum kiamat akan ada orang-orang yang menghalalkan perzinaan. Menghalalkan sampai tingkat bukan lagi dia itu berzina, tapi menganggap zina itu legal. Boleh. Dan ini yang perlu kita bicarakan secara detail jemaah Karena kalau kita bicara hukum kahwa apa yang Anda baca nih ya. Pasal 284 ayat 1. Betul. KUHP tentang perzinaan berbunyi dihukum penjara selama-lamanya 9 bulan, paling lama 9 bulan. Tadi kita lihat hukum Allah didera 100 kali kalau dia belum menikah. Tapi yang belum menikah ternyata nggak masuk dalam sini. Di sini disebutkan satu A bagi laki-laki yang beristri berbuat zina sedang diketahuinya bahwa pasal 27 KU, KUHP Perdata Sipil berlaku padanya. B. Perempuan yang bersuami berbuat zina. Perempuan yang bersuami berbuat zina. Kalau mahasiswi-mahasiswa berzina, kena pasal ini? Nggak kena. Na'udzubillah min Tapi ingat, kita ini hambanya Allah. Allah tidak pernah tidur. Dan yang berlaku buat kita adalah hukum Allah nantinya. Kita memang selamat di dunia karena pasalnya tidak memberikan hukum. Tapi Allah syadidul iqab. Allah itu maha pedih azabnya. Dua a laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu sedang diketahuinya bahwa kawannya itu bersuami. Itu dihukum. B perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu sedangkan diketahuinya bahwa kawannya itu beristri, ini akan berlaku kepada dia. Kita takutkan jamaah. Dengan adanya seperti ini, apalagi yang kuliah-kuliah hukum, dia berzina dan menganggap tidak masuk dalam hukum Allah berzina. Lalu dia kan enggak dalam hukumnya lah. Innal arda lillah, bumi ini milik Allah jalla jalla dan kita sebagai abidullah, kita hamba-hamba Allah. Adapun nama-nama negeri-negeri ada Indonesia, ada Malaysia, ada Saudi, ada Arab, itu hanya nama-nama belaka. Semua nama itu akan hilang. Kelak tatkala Allah menghancurkan semuanya. Allah pegang itu bumi. Allah lipat itu langit. Allah mengatakan ainal jababirah. Mana raja-raja yang berkuasa dulu? Mana mereka? Semua akan menghadap Allah sebagai hambanya bukan sebagai siapa-siapa. Ma'asyil muslimin rahimakumullah, maka jangan meramah meremehkan urusan zina ini. Baik, kita baru mulai zaman. Dari tadi itu mukaddimah. Sekarang kita masuk insyaallah. Nah, untuk siap-siap untuk mencatat nih. Jangan sampai kita meremehkan perzinaan gara-gara pasal seperti itu. Sehingga nanti tumbuh di hati kita perasaan ini nih halal. Yang kayak gini nggak apa-apa, yang nggak boleh itu kalau udah bersuami, kalau udah bersih nggak. Allah haramkan perzinaan itu. Baik yang bersuami atau yang belum bersuami. Cuma memang sanksinya berbeda. Allah berfirman wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kalian jangan mendekati zina. Tatkala Allah mengharamkan zina, semua lorong yang mengantarkan kepada perzinan itu ditutup. Karena kalau kita melarang sesuatu tapi jalannya dibuka, maka itu sama juga bohong kita. Seperti umpamanya kita melarang orang merokok, tapi rokok dijual bebas. Ya gimana kau? Kalau rokok tidak dijual bebas, boleh kita katakan nggak boleh merokok. Narkoba, naudzubillah min dzalik. Narkoba nggak boleh, tapi jalan-jalan menuju narkoba itu banyak sekali. Ada peredaran narkoba di masjid, jemaah. Ya, nggak ada. Di mana peredaran narkoba? Di kafe? Di klub malam? Di mana lagi? Di tempat-tempat maksiat. Selama tempat-tempat maksiat itu ada, kira-kira narkoba akan hilang. Susah. Karena jalan menuju itu ada. Sedangkan Islam tatkala melarang sesuatu, dia menutup segala cara yang mengantarkan kepada sesuatu itu. Ribut kemarin, negeri kita diributkan dengan pasal kebiri. Pemerkosa di kebiri. Betul. Kalau mau diperkosa, fadol. Silahkan. Tapi jangan berbicara tentang pasal itu kalau ternyata semua jalan menuju pemerkosaan itu disediakan. Sekarang semua pemandangan yang membuat nafsu bergejolak itu kita lihat di depan mata kita. Tayangan-tayangan yang memang mengumbar nafsu di pinggir-pinggir jalan, gambar-gambar Allahu Akbar. Ada orang iklannya kulkas. Kulkas yang dipasang siapa? Ada laki-laki yang gagah pegang kulkas gitu. Enggak ada jemaah. Enggak ada kayak gitu tuh. A'udzubillah min dan tayangan-tayangan yang menakutkan. Kita lihat bagaimana Islam melarang perzinaan, tapi Islam berusaha menutup semua lorong agar orang tidak terjebak dalam perzinaan. Yang pertama, perintah untuk segera menikah. Di dalam Islam apa orang menikah itu harus umur 25 tahun? Nggak ada. Boleh nggak anak SMA nikah? Ada yang sudah nikah di sini SMA jamaah. Kita kasih hadiah kalau ada anak SMA sudah nikah di sini. Hah? Insya Allah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nikah. Dan bukan hanya disuruh menikah, orang tua disuruh menikahkan. Allah katakan wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullah min fadlih. Allah katakan kawinkan tuh orang-orang yang enggak punya pasangan nikahkan. Dan orang-orang yang soleh dari budak-budak kalian, laki-laki wanita kawinkan. Kenapa? Ketika perkawinan ini ditunda-tunda, ditakutkan akan terjebak dalam perzinaan. Ada janda di kampung, jangan dibiarkan jadi janda. Cepat carikan suami. Masyarakat Madinah itu hampir masyarakat yang tidak ada janda sendirian. Ada janda rebutan yang mau nikahin janda. Jadi istri kedua, istri ketiga. Nah, jadi masyarakat benar-benar dijaga. Na'udzubillah. Antum kalau lihat yang jadi pelacur-pelacur. Rata-rata janda. Kebanyakan janda. Yang dia sudah menikah, kemudian dia jadi wanita nakal. Na'udzubillah Islam demi menyelamatkan mereka, kawinkan ada janda fulan, segera kita carikan fulan ini udah selesai masa iddahnya. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ada seorang janda langsung Nabi Alaihi Wasallam mengatakan nanti kepada Fatimah binti Qais kalau kau sudah selesai masa idahmu kau kasih tahu aku. Seperti itu. Umar bin Khattab anaknya jadi janda, cepat-cepat Umar mencarikan suami buat putrinya. Tidak ditunda-tunda. Maka ini termasuk syariat yang seharusnya kita jalankan. Ustaz, belum punya duit, masih belum mapan kerjanya, jangan takut. Kata Allah, iya kunu fukara. Kalau yang kalian nikahkan adalah orang-orang yang fakir, yughnihimullah min fadlih. Jangan takut menantumu akan makan hartamu, jangan. Allah yang akan mencukupi dia. Tidak sedikit menantu-menantu yang kaya tapi akhirnya makan dari mertuanya. Karena bangkrut. Tapi menantu yang miskin dengan catatan iman, dia beriman dan akhlaknya baik, maka Allah katakan yughnihimullah min fadli. Allah yang akan mencukupi jemaah. Jangan takut. Yang kedua, diperbolehkan menikah lebih dari satu. Nah, itu termasuk syariat untuk menutup pintu zina. Tidak ada alasan seorang hamba di hadapan Allah yang dia mengatakan, Ya Allah, aku ini nafsuku besar sehingga aku terjebak dalam perzinaan. Padahal Allah membolehkan engkau nikah lebih dari satu. Silahkan. Sehingga engkau bisa menutupi nafsumu itu dan tidak terjebak dalam perzinaan. Yang ketiga, perintah untuk menundukkan pandangan mata. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim Wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihin. Katakan kepada orang-orang yang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka. Perintah agar menahan pandangan kita. Kenapa? Karena kebanyakan dosa itu awal mulanya dari mata. Bukan cuma dosa zina, apalagi zina. Orang yang ngerampok, orang yang mencuri, orang yang mencopet. Dari mana awal mulanya? Dari mata. Dia ngelihat motor, masya Allah, bagus nih motor, bisa nih. Perampok, ada perampok mencuri atau merampok rumah yang reot, jemaah, nggak ada. Mesti dia lihat, masya Allah, bagus banget rumahnya ini. Bikin rencana. Enggak, dia mungkin enggak ngomong Masya Allah jemaah. Nah, dia mengatakan rumahnya bagus banget gitu ya. Dia ingin tuh akhirnya dia untuk merampok di sana. Yang mencopet, dia akan mencopet ketika dia melihat ada kesempatan untuk mencopet. Ketika dia buta, dia bisa melakukan itu? Gak bisa. Selamat dia sudah. Allah berikan kepada kita nikmat mata. Bahkan Allah katakan alam naj'allahu ainain walisanan wa syafatain. Kata Allah, bukankah kami telah menciptakan buat dia, menjadikan buat dia dua mata. Kau syukuri nikmat mata itu dengan menundukkan pandanganmu subhanallah jemaah. Dulu yang namanya warnet itu isinya kebanyakan mahasiswa. Betul jemaah. Mahasiswa mau bikin skripsi, masang tugas. Dulu jemaah. Sekarang isinya warnet itu kebanyakan anak SD yang di kampung-kampung itu. Nauzubillah min Maka kalau perzinaan-perzinaan terjadi anak-anak SMP dari mata. Dan di dalam Islam Tatkala seorang memandang dengan tidak sengaja. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya an-nadratil faj'ah. Nadrul faj'ah, orang melihat nggak sengaja. Tahu-tahu dia lagi naik motor, dia lihat ke depan ada harim lewat. Subhanallah. Boleh apa nggak boleh? Boleh coba. Tapi kata Rasul SAW, isrif basorok, palingkan pandanganmu. Jangan kau diteruskan. Ustaz, hadhihi min ni'amillah. Ini dari nikmat-nikmat Allah, kebesaran Allah. Syaitan itu yang ngomong sama ente. Betul itu nikmat Allah, tapi yang berbisik tadi itu syaitan. Inna nafsala ammaratum bisu. Kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan kita ketika jalan. Memang berat jemaah. Kalau orang bisa menahan pandangan matanya di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, itu biasa. Karena memang semuanya pakai jilbab. Di sini kadang kadangkala masya Allah atasnya pakai jilbab. Tapi ketika kita ke bawahnya, naudzubillah. Ini jilbabnya kebalik ini kadang-kala Subhanallah jemaah. Maka tundukkan pandangan kita dan pandangan mata ini penyakit yang paling berat. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan An-nadratu sahmun min sihami iblis al masmum. Pandangan mata itu adalah anak panah iblis yang beracun. Antum tahu beracun? Kalau orang kena panah, luka, dia tinggal obatin. Tapi kalau ada racunnya, maka antum sudah selesai lukanya, racunnya masih berjalan di dalam tubuh. Orang kalau memandang di jalan sekali, dia masuk kamar, mungkin dia Allahu Akbar. Tadi anaknya siapa itu ya? Nah, kadang-kala antum nggak bisa tidur. Akhirnya nanti lewat lagi, coba anak supaya nggak penasaran ya. Anak kepingin tahu, setannya datang. Oh ternyata fulana ya. Setelah melihat nanti akan ada ngobrol, ada janji. Nauzubillah min dzalik. Maka wanita-wanita diperintahkan untuk menundukkan pandangannya dan lelaki-laki diperintahkan untuk menundukkan pandangannya. Demi supaya tidak terjadi perzinahan itu. Yang ketiga, perintah untuk menutup aurat. Jadi harus seimbang jamaah. Jangan diperintahkan menundukkan mata tapi aurat diumbar. Berarti kalau umpamanya nggak apa-apa mengumbar aurat, ini pertanda kita diajari berzina. Dalam Islam lah. Wanita-wanita disuruh menutup auratnya. Tapi di antara tanda-tanda kiamat kata Rasul sallallahu alaihi wasallam sinfani min ahli nar lam arahuma dalam hadis riwayat Muslim ada dua golongan yang aku belum pernah melihatnya. Salah satunya yang berkaitan dengan topik kita. Wanisaun kasiatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usahun ru'usuhunna ka asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhuluna al-janna wa la yajidna rihaha wa inna rihaha latujadu min masirati kadza wa kadza Nanti itu tanda-tanda kiamat akan ada wanita-wanita aku belum lihat kata Rasulullah SAW. Wanita-wanita yang berpakaian, pakai baju, nah tapi dia telanjang. Arya. Jalannya Masya Allah. Apa istilahnya? Megal-megol. Apa itu? Berlenggak-lenggok kalau jalan ke kiri ke kanan Allahu Akbar. Terus rambutnya disanggul tinggi-tinggi. Dia mengajak orang-orang untuk seperti dia. Orang yang seperti ini tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya surga. Na'udzubillah min dzalik. Islam melarang. Perpakaian yang syar'i jelas ada aturannya. Bukan ini pembahasan kita tentang pakaian yang syar'i. Tapi yang kita lihat di negeri kita alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Sudah mulai banyak yang pakaian syar'i. Antum kira-kira kalau ngelihat wanita pakai kerudung panjang, nafsu tergerak enggak jawab? Kalau antum ngeliatin terus tergerak, maka disuruh tundukkan pandangan. Tapi tidak seperti kalau ada wanita nggak pakai kerudung, masya Allah pakai celana pendek, pakai you can see lewat, nggak sengaja, Allah mungkin antum bisa gemeteran ya Allah, ya Allah. Nah, itu ada seorang ustad, masya Allah, hafizahullah taala, ketika dia diundang ke Denpasar, datang Allah Akbar dia di bandara itu nunduk cuma istighfar astagfirullah astagfirullah astagfirullah benar jangan dan antum kalau masih pertama biasanya istighfar astagfirullah astagfirullah besok ke situ lagi setannya udah mulai engkau itu jangan terlalu ekstrim lah setan ngasih nasihat sama kita jemaah Nah, Baik, kita diperintahkan untuk menutup aurat. Kemudian dilarang pakai parfum bagi wanita. Untuk keluar rumahnya parfum yang aromanya semerbak nggak boleh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad, ayyuma imra'atin ista'tarat famarat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Wanita mana saja yang dia menggunakan parfum Kemudian dia lewat suatu kaum sehingga orang-orang itu mencium aroma, Maka wanita ini pelacur. Pezina kata Rasul SAW. Na'udzubillahimindzalik. Ustaz, emangnya wanita nggak boleh pakai parfum? Boleh wanita pakai parfum. Tapi parfumnya wanita itu yang tidak tercium oleh orang. Ada warnanya nggak ada aromanya. Kemudian kalau dia mau pakai parfum-parfum yang wangi itu ya pakailah di rumah bersama wanita-wanita nggak ada masalah. Antum lihat iklan parfum. Kebanyakan wanita. Ada wewangi wangian yang ceritanya lengket sampai kayak perangko. Jadi kalau ada perempuan pakai parfum itu lewat nih ikhwan lima. Mereka berpasangan dengan seorang wanita. Mereka lewat Allahu Akbar. Sopo ini? Dia akan noleh dia itu. Maka dikatakan ini pezina karena mengantarkan orang kepada perzinaan. Nauzubillah min dzalik. Maka Islam melarang demi menyelamatkan masyarakat. Bukan merendahkan wanita, menyelamatkan wanita. Menghormati wanita. Islam membatasi hubungan lelaki dengan wanita. Perintah selanjutnya adalah larangan untuk ngobrol secara lemah gemulai. Wanita itu nggak boleh ngomong sama lelaki. Kata Allah, "Fala takhdha'na bil qaul." Kalian kalau ngomong sama lelaki itu jangan ngomong yang lemah lembut, jangan. Fayat ma'alladhi fi qalbihi marad. Akhirnya orang yang punya penyakit itu di hatinya jadi kepingin. Maka wanita-wanita hati-hati yang chatting dengan medsosnya, Facebook, Twitter, apa aja. Antum pernah mendengar ada lelaki gara-gara Facebook diperkosa? Ada. Lelaki gara-gara main Facebook akhirnya dia diperkosa? Nggak ada. Lelaki satu dibawa wanita lima? Nggak ada. Yang ada perempuan yang jadi korban. Islam ini menyelamatkan wanita. Dibatasin geraknya dia karena sayang dengan wanita. Dia itu makhluk Allah yang lemah. Lemah. Tapi godaannya sangat besar. Allah mengatakan inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya kalian para wanita azim, besar sekali, besar sekali. Maka Allah kasih aturan buat wanita itu. Kalau ngobrol sama lelaki jangan lemah lembut. Sama ustaz sama. Kadang kala ada perempuan-perempuan yang curhat sama ustaz. Anak kalau udah dapat perempuan yang curhat kayak gitu, anak ngomong, "Mbak, ngomong sama istri ana ya." Ana suruh ngomong sama istri. Karena kita terus terang. Ustaz juga manusia. Nah, harus jaga diri. Jangan anak ustaz aman dari fitnah. Nggak ada. Sama manusia juga harus jaga diri Ustaz. Kalau enggak ada ada perempuan yang curhat-curhat sama Ustaz terus dapat dua bulan dikawinin sama Ustaznya. Nah, ya kesian kata dia. Wallahu alam benar apa enggak? Wallahu alam besar. Baik, itu perintah demi menyelamatkan wanita. Kemudian perintah untuk pisah ranjang. Anak itu kalau umur 10 tahun udah harus dipisahkan laki perempuan, enggak boleh digabungin. Untuk apa? untuk menjauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan jamaah. Kemudian larangan melihat aurat sesama jenis. La yanzurur rajulu ila auratir rajul walal mar'atu ila auratil mar'ah. Enggak boleh lelaki melihat kepada auratnya lelaki, wanita melihat kepada auratnya wanita enggak boleh. Ini untuk menghindari naudzubillah yang namanya homoseksual, lesbi Islam menutup pintu ke sana. Banyak masyarakat kita yang na'udzubillah. Saya ingat dulu di pesantren, ya kita di pesantren masih nggak ngerti ya. Itu mandi di sungai telanjang semuanya. Wow, oh, ketawa-ketawa gitu kan. Na'udzubillah. Ternyata dalam Islam nggak boleh. Itu dilarang demi menyelamatkan masyarakat dari perbuatan-perbuatan keji. Terjadinya lesbian gara-gara itu. Terjadinya homo Salah satu sebabnya melihat kepada aurat sesama lelaki. Kemudian larangan berduaan dengan selain mahramnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda la yakhluwanna rajulun bimra'atin. Enggak boleh lelaki itu berduaan dengan wanita illa wasyaitanu thalithuhuma. Kecuali yang ketiga itu setan. Jadi nggak ada orang pacaran berduaan nggak ada. Antum kalian dengar, yuk kita berduaan nggak ada. Jadi itu orang yang mengatakan berduaan kau salah. Kita seharusnya bertigaan. Siapa yang ketiga? Setan. Karena setan ikut ketika mereka berdua tanpa mahram ini berduaan, setan datang di sana. Maka Rasul SAW melarang hal itu untuk menyelamatkan manusia dari perzinahan. Orang kalau di depan umum ngobrol, dilihat orang, nggak berduaan, itu insya Allah godaan setan tidak terlalu kuat. Tapi kalau sudah di tempat yang remang-remang, maka tempat-tempat kemaksiatan ada yang terang benderang jemaah. Hampir nggak ada. Antum kalau lihat kafe-kafe, siapa yang pernah ke kafe? Alhamdulillah nggak ada yang pernah. Kita masya Allah orang-orang baik semua. Anak kan ngomong orang baik semua di sini. Antum lihat tempat-tempat itu, klub-klub malam itu mesti remang-remang. Kalau antum lewat depannya akan kelihatan remang-remang. Gelap semua. Dijaga sama bodyguard-bodyguard. Ada masjid dijaga sama bodyguard-bodyguard jemaah. Nggak ada. Yang jaga masjid itu udah tua renta. Karena dia tahu gak ada maksiat insya Allah di sini. Setannya insya Allah gak seperti setan yang ada di tempat itu. Antum lihat Nabi Yusuf alaihi salam ketika berduaan dengan Zulaikha. Apa yang terjadi? Setan datang godai. Bahkan Allah katakan falamma hammat bihi wa hamma biha. Muncul tuh ham. Keinginan dari perempuan ini Nabi Yusuf Alhamdulillah Allah selamatkan Nabi Yusuf salam. Keluar Nabi Yusuf, melarikan diri dari tempat itu. Kalau tetap di rumah itu, nggak sabar. Makanya kalau ada yang dikatakan ditipin perempuan sekamar, kemudian dia mengatakan insya Allah anak bisa jaga, kayaknya anak nggak yakin ya. Setan yang kedua dilarang. Kemudian yang selanjutnya larangan ke tempat-tempatnya perempuan. Ikhtilat kumpul sama perempuan-perempuan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan iyyakum waddukhul ala nisa. Kalian jangan masuk ke tempatnya perempuan-perempuan, jangan. Lalu ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aital hamu?" Bagaimana periparan Rasul? Ipar ini. Boleh nggak masuk ke tempatnya perempuan? Mungkin kan kakaknya, umpamanya suaminya itu perempuan. Boleh nggak kita masuk? Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, alhamu al maut. Ipar itu adalah kematian. Banyak terjadi perzinaan antar ipar. Tapi tidak terbongkar. Kenapa? Karena kata orang iparnya. Lawang iparnya. Iparnya masuk ke rumah. Umpamanya bawa gas, beliin gas. Masuk, jangan antum masuk kalau nggak ada orang lain. Umpamanya antum punya abang laki keluar kota, dan antum punya adik ipar perempuan itu atau kakak ipar di sana butuh gas, butuh beras, antum letakkan di depan pintu rumah, jangan masuk antum. Kalau mau masuk cari orang lain, syaitan jamaah. Kalau sudah masuk ke tempat itu, apa kata orang? Biasa Ustaz, lah uang iparnya Ustaz, nggak ada masalah kata dia. Dia bantuin, kadang kala goncengan sama iparnya. Nauzubillah min dzalik. Maka perzinahan akan terjadi. Pernah di Arab Saudi terjadi cerita teman ya. Allah yarhamu dia meninggal. Ini ada seorang yang memiliki kedudukan tinggi di bandara. Dia punya anak lima. Setelah dia pensiun dia sakit. Entah apa penyakitnya. Ketika diperiksa dia itu nggak bisa punya anak. Tes kau nggak bisa punya anak. Dok, anak punya anak lima dok. Kata dokter seharusnya kau nggak punya anak. Kata dia. Kata dia, akhirnya dia periksa tes DNA semua anaknya. Ternyata yang anaknya dia cuma tiga. Yang dua anak iparnya. Jamaah. nggak min ada yang tahu ipar kalau masuk keluar masuk siapa yang curiga. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menutup rapat-rapat pintu ini supaya tidak terjadi perzinahan. Kemudian yang selanjutnya, dilarang melihat kepada ke dalam rumah ketika kita masuk rumah orang. Kita disuruh izin. Innama ju'ilal isti'dzan min ajlil basar. Kata Rasul SAW, izin itu dibikin untuk mata. Sekarang orang kalau izin, mau ke rumahnya orang, Assalamualaikum. Dilihat di jendelanya. Subhanallah. Dalam Islam diatur nggak boleh. Kenapa? Rumah ini penutup aurat. Penutup aurat rumah itu. Orang di dalam rumah nggak pakai kerudung, nggak pakai baju kadangkala. Ketika kita ngelihat ke sana, masya Allah, masya Allah. Ah, jemaah. Maka ingat nggak boleh. Dalam Islam diatur sampai sedetail itu untuk menutup pintu zina jamaah. Dan orang yang ngintip-ngintip hukumnya maka pantas untuk ditusuk matanya dia ke dalam rumah orang. Kemudian perintah agar wanita tinggal di rumah, tidak keluyuran. Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Wanita-wanita istri-istri tinggallah kalian di rumah kalau harus keluar, jangan keluar dengan dandanan-dandanan yang menor. Jangan. Seperti dandanan orang-orang jahiliyah. Nggak boleh. Aslinya wanita itu tinggal di rumah. Kalau wanita keluar rumah, setan itu langsung berdiri semuanya. Istashrafaha syaitan. Kalau ada wanita keluar rumah, setan itu langsung ini kita punya perangkap. Maka wanita itu dilihat dari belakang dan dari depan Syaitan. Fi surati syaitan, kata Rasulullah SAW. Antum mau ngelihat wanita dari mana? Menarik. Jangan ngelihat perempuan. Ngelihat sepatunya perempuan. Antum lihat di masjid kalau mamanya akhwat sama ikhwan itu jaraknya dekat. Ngelihat sepatunya, Masya Allah. Ayu-ayu sepatunya. Sepatunya inti jamaah. Subhanallah. Gimana orangnya? Itulah ketika dia keluar rumah, setan itu udah pasang perangkap nih. Digodain padahal perempuannya jelek tapi tetap aja. Setan yang membuat kita menarik. Maka antum kalau jalan ada perempuan di depan, antum jangan di belakangnya terus. Enggak usah enggak enak usah. Biar perempuan dulu yang di depan. Lah, antum lewatin. Enggak setan itu ngomong, Masya Allah, Masya Allah, sepatunya merek apa itu ya? sepatunya merek apa? Awal sepatunya yang itu melihat. Terus ke atas, ke atas, ke atas. Kata setan, berhasil aku tadi. Maka antum melewati. Supaya setan tidak punya peluang menggoda kita. Kemudian para jamaah perintah Taib. Perintah agar suami pulang ke rumahnya kalau melihat sesuatu yang menggoda hatinya. Jadi antum kalau umpamanya yang sudah menikah ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apabila seorang lelaki melihat sesuatu yang menggairahkan dia, falyarji ila ahli. Pulang ke istrinya. Yang punya istri. Yang nggak punya istri cepat menikah antum. Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Falyarji ila ahli, fa innal ladzi biha mithl ladzi biha." Oh kama qala Rasul SAW. Kata Nabi, yang ada di perempuan itu sama dengan yang ada di istrinya. Sama jemaah. Perempuan ini modelnya satu. Nggak ada Allah menciptakan perempuan beda. Modelnya satu. Cuma setan aja yang selalu bikin rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Kita kalau di depan rumah mungkin sambil baca kitab. Istrinya tetangga nyiram-nyiram. Masya Allah ngelihat istrinya sendiri, ah, kok kayak gini istri anak itu dia. Itu tuh sama, kalau istri tetangga juga ngelihat istri kita, dia sama. Aduh istri anak, Masya Allah. Itu syaitan. Maka kata Rasulullah SAW, ini perempuan-perempuan juga, usahakan wanita itu kalau di rumah cantik. Sehingga lelaki ini jadi betah di rumahnya. Kalau seorang lelaki melihat sesuatu yang menggairahkan di luar, nggak sengaja dia ngelihat pulang, Assalamualaikum. Buka. Pembantu yang bukain. Eh, mana ibu? Kata dia. Ibu keluar. Ya Allah, itu bisa ngos-ngosan itu jemaah. Nah, karena Rasul SAW nyuruh dia pulang supaya dia menyelesaikan hasrat dia. Ini aturan dalam Islam sampai detail seperti ini. Masya Allah. Pernah kejadian di Sudan. Ini teman dari Sudan cerita. Anda masih ingat cerita di restoran itu dia cerita tentang hadis ini. Kita lagi makan bersama, teman Sudan cerita. Dulu ada hakim di Sudan. Hakim di Sudan, Muslim dia. Ketika dia hendak sidang, ternyata yang mengajukan gugatan itu perempuan. Dia ngelihat perempuan cantik banget. Kata dia, skores dulu. Skores. Pulang dia jemaah. Pulang ke rumahnya. Kata dia jarak rumahnya itu jauh. Tapi dia pulang. Namanya dia hakim. Skores tunggu sebentar. Dia pulang setelah selesai di rumahnya datang lagi nggak ada apa-apanya wanita itu sudah. Nah karena hasrat itu cuma ombak yang tinggi sejenak ketika sudah selesai selesai. Ini yang harus kita bikin. Maka antum kalau umpamanya sebagai pejabat sebagai apa di jalan nggak apa-apa bolos sebentar izin dipotong gaji nggak apa-apa dipotong gaji yang penting aku tidak terjebak dalam perzinahan Kau nggak itu jadi penyakit jadi penyakit jamaah. Kalau sudah dikeluarkan, selesai. nggak ada pikiran macam-macam itu. Kemudian larangan Islam, safar tanpa mahram. Itu untuk menjaga dari perzinaan. Perempuan itu, walaupun mahramnya kurus, tetap orang itu akan menghargai. Woi. ojo, ojo, Allah oh, ada lagi. Walaupun kurus. Tapi coba wanita tanpa mahram. Allahu Akbar. Pernah saya naik bis dari Jember ke Banyuwangi. Bis ya bis biasa yang orang rokok semua di sana. Ini ada perempuan naik duduk di sebelah saya yang tiga kursi, saya yang dia dua kursi. Di belakang saya ada lelaki dengan rokoknya. Ketika wanita ini duduk, dia pindah kursi. Mau kemana mbak? Dari tadi saya nggak pernah ditanya sama laki itu. Pas perempuan naik ditanyain sama dia. Disinilah syaitonnya itu. Tapi kalau tuh perempuan ada suaminya, ada yang berani tanya sama dia, mbak mau kemana? Nggak ada jamaah. Maka kalau dikatakan Islam itu mendiskreditkan wanita, lah menjaga, menghargai wanita supaya tidak diperkosa, supaya tidak dilecehkan, supaya tidak dikibulin. Itu wanita kesian. Wanita itu digodain sedikit, masya Allah, cantik banget mbak, kata dia. Itu langsung lemes tuh perempuan. Kemudian larangan menyentuh yang bukan mahromnya Jamaah tinggal berapa menit? 10 menit ya. Ana bawa 10 menit di sini. Barakallahu fikum. Rasul sallallahu alaihi wasallam masya Allah makhluk yang paling mulia di sisi Allah. Beliau mengatakan inni la usafihun nisa. Aku tidak berjabatan dengan wanita. La. Enggak pernah beliau menyentuh tangan wanita yang bukan mahramnya. La. Dan dilarang dalam Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tabrani, "La an yut'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadid khairun lahu min ayyamassa imra'atan la tahillu lahu." ditusuknya kepala seseorang di antara kalian dengan jarum dari besi itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal bagi dia. Kita ajak memandang ajak disuruh tundukkan. Kadangkala nih kehidupan di kampus kalau ada ini kan lagi penerimaan mahasiswa mahasiswi baru kan senior masya Allah. Assalamualaikum dari mana dek? Insya iya, Allah. Dari mana dia? Nggak boleh antum jamaah. Dia katakan kalau memang dia sebagai seniornya yang mengadakan apa hati-hati, jangan sentuh mereka. Apalagi sekarang cipiki-cipika. Sudah mulai itu orang masuk ke Indonesia tradisi orang-orang barat. Nauzubillah min dzalik. Maka jangan menyentuh wanita yang bukan mahramnya jamaah. Yang perempuan juga seperti itu. Kalau sudah menyentuh itu ada setrum yang mengalir di situ. Ya, Ustadz ini hatinya kotor. Anak menyentuh wanita, Ustadz salaman sama perempuan-perempuan. Gak ada di hatiku perasaan sesuatu apapun. Subhanallah. Kenapa dia tidak merasakan sesuatu apapun? Karena sudah gelap hatinya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apa ada yang lebih bersih hatinya dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang kata Allah, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Apa aja yang lebih bersih hatinya dari Rasulullah SAW? Nggak ada. Terus siapa yang akan kita contoh kalau bukan Nabi alaihi salatu wassalam? Kemudian Islam melarang nongkrong di pinggir jalan. Iyakum wal julus fit turuqat. Kalian jangan nongkrong-nongkrong di pinggir jalan tuh. Dilarang sama Rasulullah SAW. Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, malana buddun min ini Ya Rasul, kita ini nggak punya tempat kecuali di situ. Karena mungkin rumah orang-orang dulu itu, ya kalau kita lihat rumah Nabi alaihissalatu wassalam, ya cuma kamar itu. Sama ada mungkin halaman sedikit buat masak untuk Aisyah radhiyallahu taala anha. Akhirnya orang nongkrongnya di pinggir jalan. Hati-hati orang yang biasa nongkrong pinggir jalan. Kalau harus, hukum asalnya nongkrong di pinggir jalan nggak boleh. Tapi kalau nggak ada tempat lain, ya sudah duduk di sana dengan catatan memberikan hak-hak jalan. Di antaranya adalah wadul basor, menundukkan pandangan. Karena biasanya orang di pinggir jalan itu cuci mata memang. Dia ngitung mobil yang jalan, ngitung orang-orang yang jalan, jangan macam. Kemudian larangan menyebarkan kekejian. Model apa? Model berita-berita tentang perzinaan. Karena model pemberitaan di negeri kita sangat jauh dari nilai-nilai Islam. Ini permasalahan untuk para penulis, jurnalis, untuk mereka yang memberikan berita. Karena berita-berita yang ada malah menjurus mengajak orang untuk berzina. Terjadinya umpamanya pemerkosaan. Itu diceritakan secara detail Iya, apa dulu yang dibuka? Yang dibuka dulu sepatunya. Setelah itu celana dalamnya. Orang Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu akan ngeres pikirannya. Dan dikatakan di situ bersetubuh. Kok dikatakan bersetubuh? Berzina. Ketika kita akan bersetubuh, orang pikirannya macam-macam. Nggak boleh. Allah ketika menceritakan dalam Al-Quran Al Karim tentang kisah Nabi Yusuf begitu detailnya, tapi tidak sampai tidak terlalu detail lah kalau kita lihat ya dalam al quran Al Karim kisah Nabi Yusuf itu. Cuma dikejar lari, ditarik bajunya. Setelah itu ada yang buka pintu. Lalu ketemu sama majikannya. Sampai tidak perlu secara detail diceritakan tentang bagaimana kejadiannya. Yang penting buat masyarakat adalah bagaimana kita memberikan pendidikan agar mereka tidak melakukan itu. Kenapa sekarang tambah merajalela pencuri motor. Karena sering diceritakan di TV, mereka itu pakai kunci. Kunci apa? Kunci T. Akhirnya orang pada bikin semuanya. Kunci T. Bagaimana caranya ketika malam hari ini itu pakai helm. Allahu Akbar. Berkaitan dengan perzinaan jamaah. Berita-berita yang ada benar-benar mengumbar orang untuk berzinah. Maka itu perlu diperhatikan bagi yang memiliki media. Tampakkan di sana bagaimana masyarakat ini menjadi masyarakat yang makmur, amar sentosa, jauh dari amarah Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Ingatlah bahwa hidup ini ujian. Nafsu kita di sini ditahan. Kita diperintahkan untuk mengarahkan tapi Allah nanti akan sediakan bagi kita. Bagi lelaki-laki, bidadari-bidadari surga. Yang mereka jauh lebih indah daripada wanita-wanita dunia. Yang penghuni surga itu, fi syugulin fakihun. Kerjanya cuma ngurusin itu. Iya wanita-wanita yang dia menjadi istri-istri dia di surga. Tapi kita harus sabar di dunia. Berapa lama sabarnya? Enggak lama. Mungkin 70 tahun. Atau 50 tahun lah. Orang 50 tahun mungkin nafsunya sudah rendah. 60 tahun mungkin sudah hilang. Wallahu a'lam ya. Tapi ada sebagian yang mungkin masih bernafsu. Tapi dia tahan. Tahan. Sampai 70 tahun. Nanti di situ ada wanita-wanita surga yang khalidina fiha abada. Selama-lamanya kita di situ bersama wajah dari bidadari surga Hadza wallahu a'lam Apabila benar yang Anda sampaikan itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallah khair pada Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah yang sudah memberikan pemaparan di sesi materi kita yang pertama. Insyaallah selama kurang lebih 30 menit ke depan kita akan langsungkan dengan sesi tanya jawab. Bagi ikhwas kalian yang ingin bertanya bisa menuliskan kertas lalu bisa dioper ke depan. Ini ada banyak pertanyaan Ustaz dan ini ada tujuh kasus yang serupa sepertinya dari ikhwan yang termotivasi untuk menikah dan bahkan ingin dimotivasi Ustaz. Pertanyaannya Ustaz. Saya gabungkan saja Ustaz ya. Nah. Baik. Saya mahasiswa, masih semester 5, tapi saya sudah berkeinginan untuk menikah dan sudah ada target, Ustaz. Target, target. Masya Allah, sudah dapat dia nih. Teman SMA saya dulu. Masya Allah. Saat ini kami ataupun saya berhubungan biasa saja dengan ukti target saya ini. Allah Dan saya rasa dia tidak memiliki rasa pada saya saat ini. <laughs> Tapi saya berniat mendatangi orang tuanya empat tahun lagi. Apa yang harus saya lakukan saat ini hingga empat tahun ke depan, Ustaz? Masya Allah, Masya Allah. Ini banyak pertanyaan yang curhat, Ustaz. Ada lagi yang bertanya, sekalian mungkin dari nah, nah, karena satu tema, Ustaz ya. Bagaimana menyikapi perusahaan yang hanya menerima calon pegawai yang belum menikah? Padahal tahun depan saya diiming-imingkan akan masuk BUMN asalkan saya jangan menikah dahulu. Allahu Akbar. Ada lagi pertanyaan dari seorang santri Ustaz. Katanya dia kalau menikah takut was-was nanti menuntut ilmunya jadi tidak seleluasa ketika jomblo. Ada yang bertanya lagi, saya kok belum termotivasi untuk menikah ya Ustaz? Padahal saya normal. <laughs> Tapi cuma belum mau saja Di masa jomblo ini justru saya bisa banyak melakukan aktivitas produktif Salahkah saya Ustaz? Padahal. nah. Ustaz Barakallahu fikum. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kalau menangis sendirian itu nggak enak cuman. Tapi kalau nangis berjamaah enteng gitu. Ternyata banyak sohib anak kayak gitu gitu kan. Yang juga susah ingin menikah mungkin. Berkaitan dengan permasalahan yang disebutkan tadi. Jelas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk segera menikah bagi yang mampu, bagi yang mampu dia segera menikah. Yang tidak mampu maka mau tidak mau dia harus ada solusi lain yaitu dengan berpuasa. Kalau tadi yang dikatakan ini anak senang dengan itu teman SMA-nya dulu mau nunggu 4 tahun, subhanallah. Pertanyaannya kenapa harus nunggu 4 tahun? Ada apa? Normal apa tidak normal? Wallahu a'lam. Insya Allah dia normal, dia punya keinginan untuk hal itu, untuk menikah jemaah. Tapi bersegeralah, datang ke orang tuanya. Datang ke orang tuanya, katakan kepada orang tuanya, jangan takut, jangan berpikir orang kalau nikah dini itu, dia akan tidak sukses dalam kehidupan. Lah. Anak punya seorang ustadz, profesor, doktor dia, ngajar kita dari bagian sejarah, dia cerita Syafiq kata dia, ana dinikahkan sama abah ana SMA kelas 2. Dikawinkan. Bisa jadi profesor dan produktif Masya Allah. Kalau memang dia sudah mampu nikah, nggak ada alasan untuk menunda pernikahan. Perkara dia nggak mau, mama yang ini tidak mau, Alhamdulillah. Allah jadikan buat kita pilihan yang banyak. Tapi ingat, menikahlah dengan yang agamanya baik. Kalau engkau menikah dengan yang rupanya cantik saja Tapi agamanya tidak baik maka berbahaya untuk diri. Adapun untuk anak-anak yang umpamanya dia mau sekolah Dia takut kalau dia menikah terganggu sekolahnya Tidak ada masalah asalkan dia mampu menahan diri Kemudian berkaitan dengan pertanyaan Yang dia ada perusahaan-perusahaan yang tidak menerima orang yang sudah menikah Mungkin banyak pertimbangan dia. Tapi yang jadi masalah mereka menerima pekerja-pekerja yang berzina. Menikah nggak boleh. Berzina nggak ada urusan, bukan urusan anak. Maka ini permasalahan buat kita. Maka kalau kau menikah, ya kalau memang harus cari pekerjaan lain, cari pekerjaan lain. Kalau tidak mungkin bisa disiasatin dengan dengan nikah siri, Masya Allah. Boleh nikah siri. Kalau memang kebutuhannya yang menuntut hal itu. Walaupun lebih baik jangan ya. Lebih baik jangan. Karena memang kadangkala ada banyak masalah dengan nikah siri itu. Hak-hak wanita kadangkala hilang. Ketika suami mati, istrinya nggak dapat warisan, anaknya nggak tahu nasabnya kemana, maka berhati-hati. Tapi berusahalah. Yang mampu menikah, untuk menikah. Yang umumnya dia masih ustadz anak kok belum ada keinginan menikah, anak ingin meraih sesuatu, nggak masalah. Asalkan tidak sampai tergoda dia dengan godaan-godaan yang semakin hari semakin menakutkan hal. Wallahu a'lam Baik, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan yang berikutnya, e, apakah ada azab bagi pemuda yang pernah berzina tatkala kelak ia sudah berumah tangga? Jika ia bagaimana menghindarinya? Kemudian ada pertanyaan yang serupa juga Ustadz. Jika ada seorang berbuat zina, imannya dicabut. Maka apakah Allah menyucikan orang tersebut tatkala sudah bertaubat? Lalu bagaimana bertobatnya? Sedangkan negara Indonesia bukanlah negara yang berhukum dengan syariat yang sesuai dengan Islam dalam masalah hukum orang berzina. Barakallahu fiqh ya. Berkaitan dengan dosa zina ini di negeri kita banyak pelaku-pelaku pezina-pezina ketika dia menikah merasa dosa zinanya itu hilang dengan pernikahan. Kan udah jadi istri sekarang, kan udah bersuami. Tidak tetap dosa zina itu akan lengket dengan dia sampai kapan? Sampai dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bertobat, man taba Allah alaihi. Barang siapa yang bertobat kepada Allah, niscaya Allah akan menerima tobatnya. Asalkan taubatan nasuha. Karena ada orang-orang yang pernah melakukan zina dulu, yang pernah melakukan kemaksiatan, kemudian dia menceritakan kemaksiatannya dengan bangga. Oh, aku dulu pernah ini, pernah itu. Dengan bangga, bukan dengan penyesalan. Maka itu bermasalah buat dia. Maka kalau orang ini dulu melakukan dosa, bertobatlah kepada Allah. Nggak perlu cerita sama istrinya. Kalau dia dulu pernah berzina, dia ceritakan kepada Allah. Syarat tobat jelas yang pertama adalah meninggalkan perbuatan itu. Yang kedua menyesal. Mungkin menyesal ini yang awal sebelum dia meninggalkan. Kemudian yang ketiga, berazam untuk tidak mengulangi. Orang yang seperti ini insya Allah ya, Allah akan menerima taubatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi, "Ya ibn Adam, ya ibn Adam, law ataitani biqurabil ardi aw ya ibn Adam law balaghat dhunubuka anana as-sama' Thumma astaghfartani ghafartu laka. Wahai anak Adam, andai kata engkau datang kepadaku dengan dosa hampir sepenuh langit, sampai ke awan-awan dosamu, lalu engkau memohon ampun kepada aku, aku akan ampuni dosa-dosamu. Allahu Akbar. Allah itu maha pengampun. Tapi ingat, Allah itu azabnya pedih. Jangan main-main dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang Allah kan maha pengampun. Nantilah anak mau tobat kalau sudah tua. Nantilah, nantilah. Dan antum lihat pelaku-pelaku zina itu dari kejauhan kelihatan. Wajahnya itu tidak ada lagi cahaya keimanan. Ketika orang itu dicabut keimanannya dalam kondisi berzina, ketika zina balik lagi keimanannya. Dan ketika dia bertobat, dan ada jamaah pelaku-pelaku dosa yang ketika bertobat dia lebih baik daripada yang belum pernah berbuat dosa. Ada. Bahkan anak ingat dengan perkataan Ibnu Qayyim menjelaskan ucapan salaf bahwasanya ada dosa-dosa yang mengantarkan pelakunya kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa itu membuat dia terbebani, menghantui dirinya, terus dia bertobat, beristighfar, memohon ampun kepada Allah, insyaallah Allah akan ampun dosanya Hada wallahu a'lam bisawab. Nah. Baik, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan yang berikutnya. Ini saya gabungkan saja Ustaz. Ustaz, menikah dahulu atau bayar hutang dahulu? Pertanyaan berikutnya, di fakultas kami, FIK atau Fakultas Ilmu Keolahragaan, terkadang dituntut bermain di dalam satu tim yang isinya laki-laki dan perempuan di tengah mata kuliah praktek. Berikan solusi atau nasihat Ustadz bagaimana sikap kita yang seharusnya. Masya Allah. Kalau yang pertama lebih utama mana? Menikah atau bayar hutang? Tergantung jam. Kalau hutangnya sudah jatuh tempo, maka bayar hutang. Jangan ditunda-tunda. Tapi kalau hutangnya ternyata belum jatuh tempo, dan dia bisa menikah, lalu dia memiliki aset yang bisa untuk bayar utang, maka nikahlah dia. Tapi kalau sudah jatuh tempo tapi dia udah ngebet kepingin kawin ya datang kepada yang punya duit. Afon nih. Anak kayaknya mau nunda bayar utang. Karena anak mau menikah. Kalau bisa inti ikhlaskan. Allah. Itu mah masya Allah kalau dapat orang yang kayak gitu antum. Nah, kan duitnya ada di antum, minta diikhlaskan alhamdulillah. Lalu berkaitan dengan ya ini yang karena kuliah kita memang jamaah berpotensi menjadikan perzinaan itu lumrah. Apalagi dunia kampus. Insya Allah tahun 90-an saya baca koran Radar Jember ya kalau nggak salah dulu itu. Dia bercerita tentang dunia kampus Ana rada-rada lupa. Disebutkan di sana 93% persen atau 97% persen kalau mahasiswi-mahasiswi itu sudah tidak perawan. Daerah kampus. Jadi yang tersisa mungkin hanya 7 dari 100 itu. Karena dunianya memang mengantarkan kepada kepada perzinaan. Hidup bebas, pergaulan bebas, keluar masuk, nggak ada yang ngurusin. Orang tuanya nggak mau tahu anaknya di mana. Tadi yang kita katakan, hanya tahu anaknya pulang liburan, masya Allah, IP-nya bagus, kasih hadiah sama orang tuanya. Tapi alhamdulillah di Jogja ini mungkin ada model-model tempat-tempat pesantren ya. Jadi orang tua yang mau naruh anaknya di tempat ini dia cari tempat yang aman, yang ada kajian di situ, yang ada pengawasnya sehingga anak-anak itu jadi anak-anak yang benar. Maka kalau tadi ditanya solusinya apa, antum kayaknya yang lebih tahu solusinya. Gimana ketika antum di sana harus cari supaya tidak berbaur dengan tuh perempuan-perempuan. Nauzubillah min dzalik. Ya. Kadang kalau berenang bareng ya. Apalagi kalau yang sudah selfie-selfie sama perempuan-perempuan itu berpelukan. Oh, nauzubillah min dzalik ya. Jadi solusinya antum harus memikirkan mana yang lebih harus antum utamakan. Iman, ketakwaan antum atau antum harus terus di tempat itu sehingga iman antum antum korbankan nantinya. Hadza wallahu a'lam Maka berusahalah. Nah, nah ini ini penting nih jamaah, betul ini. Jadi memang perlu diingatkan orang yang mau menikah itu harus ada persiapan bukan hanya persiapan duit, tapi persiapan mental. Persiapan bagaimana menjadi suami atau menjadi istri. Banyak orang menikah modal nekat. Nggak apa-apa lah, kata ustadz kan kawinlah, Allah akan bantuin. Nah betul. Tapi kau harus punya persiapan. Jangan dipikirkan nikah ini enak terus. Enggak. Mungkin enaknya seminggu. Setelah itu ya Allah, ngeluh pisan ya ternyata ya. <laughs> Ya mikiri harus ini, harus itu. Nah seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya Ustaz. Uh, saya pernah mendengar istilah zina mata, zina hati, dan zina tangan. Kaitannya dengan pembahasan kita dengan hukum rajam itu zina yang seperti apa? Apakah zina yang dinamakan zina mata, hati, dan tangan itu termasuk dosa besar juga dan dikatakan fahisyah? Ya, Subhanallah. pertanyaan yang bagus ya mungkin ini lewat dari kajian kita. Memang dalam sebuah hadis Rasul SAW menjelaskan Kutiba libni Adam habduhu minaz zina. Sudah ditetapkan bagi anak Adam itu bagian dari perzinaan dia. Mata berzina, tangan berzina, kaki berzina. Dan kemaluan itu yang membenarkan apa yang terjadi perzinaan dari tangan, mata, dan kaki dia sebenarnya. Jadi ketika orang itu berzina matanya, itu belum ada hukum rajam buat dia. Tapi hukum rajam itu ketika kemaluan itu sudah masuk seperti masuknya anunya celak apa namanya? Jarumnya celak ke tempat celak itu yang ada hukum rajamnya. Tapi sebelum itu semua adalah pengantar kepada zina, mengantarkan kepada zina dan semuanya haram. Karena semua yang mengantarkan kepada zina memiliki hukum perzinahan itu sendiri, tapi tidak sampai dihukumi sebagai zina yang mendapatkan hukum rajam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Fadol, nah. Pertanyaan sangat banyak ini Ustaz Ada dari peserta kajian maupun pendengar dari radio-radio sunnah Radio muslim, Bas FM Salatiga dan radio-radio lainnya Pertanyaan Ustaz Ustadz, kalau seorang wanita dilarang memakai parfum, tapi bagaimana dengan hand body? Atau ada pewangi yang bisa dipakai wanita supaya wanita itu tidak bau? Nah, subhanallah. Iya, pertanyaan yang indah ini jamaah. Karena bukan berarti wanita nggak boleh pakai parfum, akhirnya wanita itu jadi bau kedelai, bau tempe, <laughs> bau pete gitu kan. Katanya Ustadz nggak boleh gitu. Bukan. Jadi dia itu dilarang memakai parfum yang tercium oleh lelaki. Kalau dia pakai memediodoran deodoran ya, dia pakai hembody, yang itu parfum uh, aromanya tidak akan tercium, nggak ada masalah. Bahkan ada parfum-parfum wanita. Memang yang kata Rasulullah SAW, parfum wanita itu yang ada warnanya tapi nggak ada aromanya, tidak semerbak aromanya. Nggak tahu di Jogja mungkin mulai dijual. Di Arab itu ada parfum yang modelnya lotion, krim. Jadi diletakkan biasanya di lehernya perempuan. Jadi kalau lewat nggak kecium. Tapi kalau perempuan itu lagi ketemu sama perempuan, lagi ciuman ya, ini perempuan sama perempuan lagi baru ketemu, itu akan tercium wangi, tidak bau itu wanita. Itu nggak masalah. Jadi para wanita Islam ini ingin menyelamatkan wanita. Wanita yang pakai buhur, pakai parfum yang namanya kayak model gahru ya, itu Amar Rasul sallallahu alaihi wasallam nggak boleh ikut sholat berjamaah ke masjid. Suruh pulang Amar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suruh mandi sampai aroma itu hilang. Karena bukhur ini termasuk parfum yang masya Allah dari jauh kecium. Karena kalau ada parfum-parfum yang orangnya sudah pergi, kita masuk lift, masya Allah, baunya siapa ini? Itu kadang-kadang tercium seperti itu. Yang model kayak gitu tuh, yang tercium orang nggak boleh wanita. Tapi parfum yang tidak tercium oleh lelaki maka insya Allah tidak ada masalah yang disebutkan tadi hand body, deodoran. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Ustaz, saya bahagia sekali mendengar kalau bahwa teman saya akan menikah. Tetapi saya sedih karena pernikahan mereka ternyata pihak wanita hamil sebelum menikah. Lalu bagaimana jika anak itu telah lahir? Apakah mengulangi pernikahan? Jika iya, namun mereka tidak melakukannya. Adakah solusi lain, Ustaz? Gimana gimana yang terakhir? Jadi uh, apakah setelah anak itu lahir mereka perlu menikahi? Nah, iya iya. Ya na'udzubillah min dzalik Dulu waktu anak SD ya. Tahun 90-an. Di kampung itu ada wanita yang menikah sudah dalam kondisi hamil. Itu kebanyakan masyarakat kampung tidak ada yang menghadiri pernikahannya. Karena mereka masih menjaga. Kalau ini gimana wanita pezina, na'udzubillah min dari. Tapi sekarang sudah biasa. Bahkan tidak malu lagi mereka melakukan hal itu. Na'udzubillah min dari. Terus solusinya gimana? Apakah mereka pernikahan itu sah? Ada khilaf di antara para ulama, tapi anda lihat pendapat Al-Imam Syafi'i, pernikahan itu sah. Bahkan bolehkah umpamanya si suami menghubungi istrinya? Kalau ternyata yang dizinai ini wanita yang berzina dengan lelaki lain. Kan ada kadangkala jamaah. Menikahi wanita yang hamil untuk menutupi apa? Aib lalu dinikahkan. Yang menghamili pergi. Terus kira-kira orang yang menikahi wanita ini yang dia tahu di perut itu bukan hasil dia, boleh nggak dia menghubungi itu? Al Imam Syafi'i menurut nggak masalah. Bahkan beliau mengatakan la hurmata lima izani. Tidak ada kehormatan untuk maninya orang yang berzina tadi itu. Karena anak itu keluar tidak dinasabkan kepada bapaknya. Maka pernikahan itu sah dan di si suami boleh mendatangi mendatangi uh, itu wanita sebagai istrinya. Hadza wallahu a'lam sab. Tapi kalau hukum yang ada di KUA ah, wallahu a'lam, anda enggak tahu. Hukum yang di KUA ah, kita bagaimana mereka mengikuti madhab yang mana. Tapi kalau madhab syafi'i diperbolehkan dan nikah itu sah. Tidak perlu nikah kembali ketika mereka nanti uh, anaknya sudah lahir. Hadza wallahu a'lam itu yang anda tahu. Tapi yang terpenting dari ini semua bertobat jemaah. Nasihatin supaya dia bertobat. Akhirnya jangan sampai menikah karena terpaksa. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada tiga orang yang Allah akan menolong orang itu. Salah satunya wanakihu min ajlil afaf. Orang yang menikah untuk menjaga kehormatan dirinya. Kalau tadi menikah karena sudah hamil, karena sudah terpaksa. Nauzubillah min dzalik. Allah nggak akan bantuin orang kayak gitu. Hada wallahu a'lam Nah. Kalau yang dimaksud di pertanyaan tadi adalah yang menikahi itu orang yang menghamili Ustaz. Nah, apalagi yang menghamili nggak ada masalah. Tidak mengapa. Nggak ada masalah. Cuma intinya dia tetap harus bertobat. Ini beda dengan menikahi wanita hamil yang dalam masa iddah. Nggak boleh. Janda mati masa iddah kita kawinin nggak boleh, haram hukumnya. Karena dia dalam masa iddah. Tapi kalau dia dalam kondisi hamil di luar nikah itu bukan iddahnya dia. Nah, hadza wallahu a'lam Nah, kemudian dilanjutkan pertanyaan Ustaz, bagaimana status anak? Apakah bisa dinasabkan kepada laki-laki yang sudah menghamili? Nah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Al-waladu lil firash walil ahiril hajar." anak itu ikut kasurnya. Dalam riwayat ikut ibunya. Dan bagi lelaki yang berzina adalah batu yang pantas dilemparkan buat dia. Buat pezina itu adalah batu dirajam dia itu. Anak itu tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Bapak biologisnya nggak bisa. Dan ini menurut pendapat yang rojih. Dan pendapat ini yang diikutin oleh KUA Indonesia oleh Pengadilan Agama Indonesia, anak biologis itu tidak bisa diakui menjadi anak. Tapi kalau dihukum mungkin hukum pengadilan negeri mungkin bisa. Tapi kalau hukum pengadilan agama itu nggak bisa, anak itu tetap dinasabkan kepada ibunya. Hadza wallahu alim Itulah jemaah, salah satu keburukan zina. Itu anak kesia Akan bercampurnya nasab juga dengan perzinaan itu Kadangkala -kadang ini dinasabkan kepada bapaknya, padahal dia bukan bapaknya. Demi untuk menutupin aib itu. Na'udzubillah min dzalik. Akan banyak haram-haram yang dia langgar akhirnya gara-gara satu kasus perzinaan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khair Ustaz. Pertanyaan yang berikutnya, apakah perlu pelajaran seks untuk anak agar anak sudah diwanti-wanti tidak berzina? Jamaah Perlu apa nggak perlu jemaah? Kita tanya sama bapak-bapak yang tua, masya Allah, situ ada yang jenggotnya tua. Dulu sebelum nikah belajar seks, masya Allah. Punya anak berapa sekarang? Alhamdulillah, nggak belajar seks punya anak dua jemaah. Alhamdulillah. Kayaknya nggak perlu anak-anak itu. Perlu diberikan arahan yang benar tentang seks iya. Dijauhkan dari perzinaan iya, bukan diajari berzina. Yang ada pelajaran seks kebanyakan, bukan kebanyakan, mereka mengajarkan seks aman. Seks yang aman. Pakai kondom, pakai ini, na'udzubillah min dalik. Tapi kalau kita lihat yang perlu diajarkan kepada mereka itu bukan pelajaran seks, tapi pelajaran agama. Bagaimana mereka menghindari perzinahan. Adapun pelajaran seks nanti, ya itu ilmu katon jamaah. Insya Allah ketika dia mau menikah nanti baru diajarin. Allah alam. Gimana menurut Bapak? Perlu diajarin nggak Pak anak-anak muda itu? Hah? Insting, masya Allah, jamaah. Insting jamaah, nggak ada lampu, gelap gulita instingnya jalan. Nah, kayaknya nggak perlu lah jamaah. Dan kalau kita lihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan itu yang bermanfaat. Ada pelajaran-pelajaran yang malah membawa kepada bahaya. Nauzubillah min dzalik. Pertanyaan berikutnya, ini cukup panjang Ustaz, tapi semoga bisa memberi pencerahan buat kita semua. Ustaz, saya dahulu adalah orang yang salah pergaulan dan karena kedangkalan ilmu agama, saya telah melakukan dosa zina dengan pacar saya. Namun saya sadar dan di dalam hati kecil saya teramat dalam penyesalan dan merasa sangat berdosa. Dan karena itu saya setiap hari memaksakan doa saya untuk supaya kami berjodoh dan dapat menjadi halal satu sama lain. Setelah lima tahun menjalin hubungan, akhirnya tahun 2010 kami benar-benar menikah. Menginjak dua tahun usia pernikahan, rumah tangga kami mendapat musibah sekaligus goncangan. Anak pertama kami meninggal dunia. Satu sisi ternyata suami selama ini telah selingkuh bahkan telah membuat kesalahan fatal dengan sudah berzina dengan selingkuhannya tersebut. Terguncanglah hati pikiran dan perasaan saya. Singkatnya, saya akhirnya mengajukan gugatan cerai dan kami telah resmi bercerai. Saat ini saya hanya terus berpikiran di balik ini semua ada hikmah yang kuperoleh. Dengan insya Allah hidayah yang kini saya peroleh karena Allah menyayangi saya. Yang ingin saya tanyakan kepada Ustadz, apakah dengan memaksakan doa itu telah mengubah takdir yang sebenarnya? Allah telah mempersiapkan takdir yang lain. Dan kemudian dari ayat ataupun hadis yang menyatakan wanita baik akan memperoleh laki-laki yang baik, sedangkan seorang pezina akan memperoleh pasangan seorang pezina pula. Atas kesalahan saya masa lalu dengan saya terus berusaha untuk menjadi baik, akankah saya mendapatkan yang baik pula Ustaz? Ketakutan saya bila nanti justru mendapatkan pasangan yang ternyata tidak baik. Nauzubillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan orang menikah adalah mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman dalam hidup ini. Tapi ada orang yang menikah ternyata dia tidak disebutkan pernikahannya kacau, suaminya berselingkuh dan dia dulunya adalah pezina dan perempuannya juga pezina. Lalu mereka menikah dan mendapatkan suami yang berzina kembali. Maka yang Anda sampaikan tadi, jemaah. Bukan dengan menikah dosa zina itu jadi diampuni. Orang kadang-kadang merasa seperti itu. Ketika engkau ingin diampuni dosa zina, maka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata disebutkan tadi suaminya belum bertobat, malah dia berzina kembali. Nauzubillah min dzalik. Adapun berkaitan apakah dia akan mendapatkan istri atau mendapatkan suami yang soleh kalau dia pernah berzina, ya berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah. Allah itu tahu kita ini benar enggak tobat kita. Kita pantas tidak mendapatkan pasangan hidup yang baik atau yang lebih baik dari kita. Atau mungkin Allah akan uji kita mendapatkan pasangan hidup yang buruk dan itu bisa terjadi. Agar kita terus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para jamaah ingat Allah berfirman wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai bentuk cobaan buat kalian dan kepada kami kalian akan dikembalikan nantinya. Kepada Allah kita akan kembali. Jadi semua masalah yang kita hadapi insya Allah ada solusinya. Dan masalah itu tidak lama. 20, 30, 5 tahun setelah itu selesai. Maka kita harus bersabar menghadapi hal itu dan bertobat terus. Allah berfirman ketika menceritakan tentang tobat ya di surat Al-Furqan. Coba dibaca nanti ayat 68, 69, dan 70 serta 71 ketika Allah menceritakan mereka yang berbuat syirik, mereka yang membunuh, mereka yang berbuat zina akan mendapatkan azab yang dilipat gandakan buat mereka pada hari kiamat dan mereka akan kekal di dalam azab itu Allah katakan illa man tab kecuali orang yang taubat wa amana dan dia beriman wa amila amalan salihah dan dia beramal dengan amalan yang soleh apa kata Allah faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat maka orang-orang itu Allah akan gantikan keburukan mereka dengan amal kebajikan kalau sebelum dia bertobat dia memiliki satu triliun dosa ketika dia bertobat bukan berarti dia nol jamaah pahalanya bukan dia akan mendapatkan satu triliun pahala tadi. Ya Allah gantikan keburukan mereka semua jadi kebaikan wa kanallahu ghafurur rahimah. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Tapi intinya taubatnya taubatan nasuha. Terus. Kadangkala kita udah taubat tapi bekas-bekas dosa masih ada. Nah, kita harus sabar itu termasuk sanksi yang Allah berikan kepada kita dengan kita sakit, dengan kita kena ini. Ada orang, Ustaz, aneh udah tobat Ustaz, tapi kok anak masih kena ini? Terus kau bertobat. Nggak perlu engkau mengeluh. Engkau serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu fa'alul lima yurid. Allah berbuat sekehendak dirinya. Hada wallahu a'lam sawabna. Jazakal khair Ustaz atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Dan mungkin ini adalah pertanyaan yang terakhir untuk menutup perjumpaan kita kali ini. Ustadz, mohon nasihatnya. Saya adalah orang yang mudah diajak ke dalam hal kebaikan, namun mudah juga tergoda melakukan dosa. Gimana gimana? Mudah diajak dalam hal kebaikan, namun mudah juga tergoda melakukan dosa. Selalu berusaha menjadi lebih baik, namun sulit untuk sadar diri bahwasanya diri ini banyak dosa. Bagaimana caranya supaya istiqomah Ustadz Menelunakkan hati ini agar selalu sadar bahwa hati ini kotor Rasanya hati ini sudah keras Jemaah Kalau dia katakan dia mudah berbuat baik dan mudah berbuat dosa Bukan cuma dia Kita kayaknya semua kayak gitu tuh. Rasul SAW alaihi mengatakan Al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'layh Surga itu lebih dekat kepada kalian daripada tali sandalnya itu. Wa kadzalikan nar. Api neraka pun seperti itu, dekat. Jadi manusia ini pada hakikatnya memiliki tabiat yang baik. Allah ciptakan dari tanah yang baik. Dia memiliki kecondongan kepada kebaikan, tapi dia juga gampang tergoda. Bagaimana solusinya supaya kita bisa istiqomah nih dalam kebaikan? Dan bagaimana kita bisa menghindari keburukan? Salah satunya cari teman. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusahib illa mu'minan." Jangan engkau berteman kecuali dengan orang yang beriman. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Kau jangan ngundang orang ke rumah kecuali orang bertakwa. Kita diperintahkan memiliki pergaulan yang baik. Kalau tidak, kita itu gampang. As-sahibu sahib kata orang Arab. Sahib itu narik. Kalau sahib kita itu suka main futsal, insya Allah kita diajak main futsal. Kalau sahib kita itu suka ikut kajian, mau nggak mau kita diajak kajian. Maka pilihlah teman-teman yang baik. Carilah teman-teman yang bisa mengentaskan kita dari dosa bukan teman-teman yang bisa membuat kita tertawa di dunia, tapi kita menangis di akhirat nanti. Dan banyak berdoa jemaah. Mohon kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menjauhkan diri kita dari segala perbuatan-perbuatan nista dan dosa. Kalau bukan karena Allah yang jaga kita, maka kita tidak akan bisa meninggalkan itu perbuatan dosa. Ucapan seorang mukmin yang harus dia katakan selalu adalah la haula wala quwata illa billah. Jangan sok merasa sudah baik, merasa bisa jaga diri. Kalau bukan karena Allah kita tidak akan bisa menjaga diri kita. Hadza wallahu a'lam Karena itu pertanyaan yang terakhir. Masya Allah. Ada door press. Buat siapa? Iya, ada kasih pertanyaan. Nah, Pertanyaannya, mau yang sulit apa yang gampang? Ada berapa yang pressnya? Ada empat. Baik. Kita mulai dengan pertanyaan yang paling mudah. Nah, dulu ada seorang wanita yang pernah berzina di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kisah dia? Masya Allah. Nah, Fadl, siapa namanya? Namanya Nasir. Perempuan masa Nasir namanya? Oh, <laughs> nama antum Nasir. Barakallahu fikum. Enggak nama perempuan itu siapa? <laughs> Enggak apa-apa, enggak apa-apa tadi yang kisahnya wanita yang berzina itu gimana ceritanya dia? Kalau, namanya lupa, tapi ceritanya, ceritanya gimana? نعم ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيكم تفضل يا حبيبي jadi namanya wanita itu lupa. Gitu kan? Nah, namanya wanita itu yang laki namanya Ma'is, tapi memang wanita itu lebih dikenal dengan Imra'ah Ghamidiyah atau Juhaina. Perempuan tidak disebutkan namanya di banyak hadis. Dia berzina dan dia datang mengakui perzinaannya kepada Rasulullah SAW karena dia ingin dibersihkan dari dosa-dosa itu. Kisahnya akhirnya dia kata Rasulullah SAW kau pulang sampai anakmu lahir. Ketika lahir balik kau balik lagi sampai kau sapih dia sampai dia datang anaknya sudah makan roti dikatakan lalu perempuan ini dirajam dan kata Rasul SAW ingat nih orang ini pelaku zina kemudian dia bertobat Ketika dirajam sampai mati, ada seorang sahabat yang melempar mungkin kena cipratan darah dirinya sehingga dia melaknat itu wanita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan laqad tabat taubatan law qusimat ala sab'ina min ahli al-Madinah lawasi'athum. Perempuan ini sudah bertobat. Andai kata pahala tobatnya dibagi untuk 70 orang Madinah cukup untuk membersihkan mereka dari dosa-dosa mereka. Tuh lihat, orang kalau bertobat taubatan nasuha, Allah akan ampuni dia. Taib, sebutkan lima hal yang mengantarkan orang kepada perzinaan yang diharamkan. Lima, lima perkara yang mengantarkan kepada zina. Nah, Memandang wanita bukan mahrum. Berkholwat menyentuh wanita bukan mahram. Masa cuma tiga itu, Hah? Memakai parfum yang semerbak bagi wanita. Nah. Dan yang selanjutnya. <laughs> Apa yang kelima? Ah, berpakaian tapi telanjang, tidak menutup aurat ya. Nah, barakallahu kirim pesan itu jemaah. Taib zakal kayaknya cukup jamaah apabila yang anda sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anda pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.